بعد hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah Kita masih dan masih terus dimudahkan oleh Allah. Dan ini seperti yang disabdakan Nabi Muhammad. Jalan yang kita tempuh ini adalah jalan menuju surga. Itu yang harus kita yakini. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha atau ilman." sahalallahu lahu tariqan ilal jannati man salaka tariqan orang yang menuntut atau menempuh jalan menempuh jalan untuk mencari ilmu maka sebetulnya dia itu adalah orang yang dimudahkan oleh Allah menuju surga. Berarti jalan menuju surga itu adalah ya ini orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu, maka berbahagialah dan bergembiralah, ya, bergembiralah. Jika kita semua adalah tergolong orang-orang yang dimudahkan untuk menghadiri pengajian, dimudahkan untuk mengadakan pengajian dan ini mahal. Hal yang semacam ini mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita keluarkan mulai dari biaya bensin, bahan bakar itu ada nilainya amal yang bakal kita lihat nanti di akhirat. Cerih payah capek kita adalah pahala yang bakal kita lihat di akhirat. Lebih dari itu, di saat kita seperti ini lebih banyak terhindar kita dari kemaksiatan. Mungkin bisa kita bayangkan kalau kita di rumah. Saat ini pun mungkin kalau kita nganggur, pasti kita cari iseng kesibukan. Untung-untung bisa membaca Al-Quran, akan tapi kadang-kadang lebih senang kita menyalakan televisi lalu kita nongkrong di depannya sambil nunggu waktu maghrib. Itu kalau kita di rumah. Belum lagi kadang kita ingin jalan-jalan, maka saat itu akan kita hambur-hamburkan pahala kita. Tapi kita semua saat ini pada detik ini dijauhkan oleh Allah dari itu semua. Dimudahkan untuk meninggalkan rumah kita dan ke tempat bukan tempat yang tidak ada gunanya. Tapi ke tempat menuntut ilmu. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang akan kita pelajari pun ternyata tata krama, cara menuntut ilmu, bagaimana agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah baca bukunya Imam Nawawi rahimahullah taala yang bernama Kitab At-Tibyan. Sudah kita baca tentang tata krama guru yang paling utama dan pertama karena guru adalah yang dikuku dan ditiru yakni omongannya memang harus diikuti. Jadi memang guru harus benar. Kalau guru tidak benar, maka murid pasti niru tidak benarnya. Kalau murid niru benarnya guru, itu tidak bisa semuanya. Tapi kalau jeleknya guru, gampang ditiru murid, bahkan murid bisa lebih hebat kalau masalah ketidakbaikan. Maka ini urusan guru. Memilih guru sudah kita bahas. Cari guru, jangan buru-buru. Maka kami menghimbau kalau pengen nyekolahkan anak kita di mana misalnya, tolong diperhatikan, dicermati itu. Seperti apa tempat belajar itu. Sayang, jangan urusan gratisnya saja. Beasiswanya saja, bukan. Akidah itu mahal, jutaan pun tidak bisa dibeli. Kalau sudah sesat biarpun gratis untuk apa? Mending bayar kita anak kita selamat masuk surga. Maka jangan mentang-mentang sekolah gratis di mana, beasiswa di mana. Langsung saja bangga, saat kampung tahu semua anaknya beasiswa. Karena kalau beasiswa biasanya pinter dan sebagainya. Tak tahunya setelah itu sesat pulang ke kampungnya menjadi ahli fitnah Nah, ini juga harus hati-hati kita. Baik. Setelah itu kita sampai kepada Faslun qala al-musannif rahimahullah taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fitarin amin ila anqal. Wa mimma faslun fasal. Wa mimma yata'aggadu Dan termasuk sesuatu yang dikukuhkan. Ya, ini sangat diharapkan. Al-i'tina'u bihi ya ta'akkadu pakai mabni fa'il saja tidak usah yu ta'akkadu. Biarpun dua-duanya boleh. Boleh yu ta'akkadu dan boleh ya ta'akkadu. Wa mimma ya ta'akkadu dan yang perlu yang dikukuhkan, sesuatu yang dikukuhkan. Sesuatu yang sangat diharapkan. Al-i'tina'u bihi untuk al-i'tina' perhatian bihi dengan sesuatu. Maksudnya sesuatu yang perlu diperhatikan lagi adalah Allah yaqra'a hendaknya tidak yaqra'a itu membaca tapi maknanya di sini hendaknya tidak belajar ala syaihi kepada seorang syekh guru fi hal syughli qalbi syaihi di saat keadaan sibuknya hati sang syekh. Artinya, kalau syekhnya lagi bingung, punya urusan, subhanallah, namanya manusia. Kalau kita punya guru, guru kita manusia. Punya anak, punya istri, juga butuh nafkah dan sebagainya. Kadang terlihat bahwasannya guru kita masih sibuk urusan-urusan yang lainnya. Maka seyogianya seorang murid untuk tidak belajar di saat-saat seperti itu. Saat apa hali syuhli di saat sibuknya kalbi syekhi hatinya syekh wa malalihi dan di saat jenuhnya syekh. Jenuh bukan karena jenuh tidak senang mengajar, mungkin karena fisiknya ya mungkin beliau adalah orang yang fisiknya kurang kuat, kurang baik. Kemudian di saat-saat capek jangan dipaksa. Jangan belajar di saat-saat seperti itu. Wastinfarihi Istinfar ini lari aslinya. Maksudnya ketidaksukaannya Syekh untuk belajar pada saat itu. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. nah kalau misalnya, nah, nah, nah, jangan belajar sekarang. Nah, ini mungkin ada sesuatu. Istinfar Syekh itu menolak untuk belajar saat itu. Artinya kalaupun kita paksakan nanti tidak baik. Waraihi, Syekh itu dalam keadaan tidak tenang. Ro. Enggak tenang. Jangan belajar kepada syekh dalam keadaan seperti itu. Wa ghammihi gham itu susah. Atau wa farihi farahihi dalam keadaan senangnya luar biasa putranya dari jauh baru datang sekolah ini Masya Allah. Lagi pengen nyambut ibundanya, nyambut orang tuanya, nyambut anaknya. Ini tunda dulu lah, biarkan syekh. Maksudnya, kalau memang tahu syekhnya itu tidak menghendaki belajar, Sebab ada santri itu senang kalau libur ya. Ah, libur lagi. Libur lagi. Senang ya. <laughs> Bukan itu maksudnya. Waju'ihi. Saya belum makan siang. Aduh, kelaper. Nah, ini kasihan. Wa'atashihi dalam keadaan haus. Karena itu nanti di saat Syekh menyampaikan terbelah hatinya. Sesuatu saat saya pengen makan, satu saat pengen ngajar. wanu nu'asihi ngantuk. Bisa salah nanti jelaskan ya ketiduran. wakalakihi dalam keadaan gundah. wanah widalika dan semacamnya mimma dari sesuatu ya syuku yang memberatkan alaihi kepada syekh. Wayamna'uhu dan menghalangi syekh min kamali huduril qalbi dari konsentrasi sempurna. Khuduril qalbi itu konsentrasi. Jadi pokoknya hindar hindari belajar di saat syah itu tidak bisa konsentrasi sempurna. Wan nasyati dan tidak bisa giat sempurna. Nasyatu giat. Tapi wa ayyagtanima hendaknya ia yagtanima mengambil mengambil Aukota nasyatihi saat-saat giatnya sang guru. Ikhtanama itu mengambil dari ghanimah, mengambil suatu keberuntungan. Hendaknya ia mengambil belajar itu kapan? Waktu-waktu syekhnya itu dalam keadaan giat. Milih. Wa min adabihi dan juga tata keramanya juga ayyahtamila untuk sabar. Yahtamila itu menahan kalau nahan itu namanya sabar. Jafwata syekhi keras atau tidak santunnya seorang syekh. Kerasnya hati. Kerasnya hati bukan karena hati jelek. Tiba-tiba syekh marah. Jafwah itu adalah tiba-tiba tidak disapa. Nah, ini harus sabar. Tiba-tiba kok dimarahi. Ini harus sabar. Wasu'i khulukhi bahkan jelek akhlaknya syekh pun harus sabar. Karena kita sudah terlanjur milih. Walayasuddahu jangan sampai hal-hal yang demikian syekh yang keras walayasuddahu yang demikian itu walayasuddahu jangan sampai menghalanginya menghalangi murid Dhalika yang demikian itu ya di keadaan guru seperti itu tuh jangan sampai menghalangi murid an mulazamatihi untuk mulazamah untuk tekun bersama sang guru. Dan jangan sampai mengurangi waktiko dikamalihi, mengurangi keyakinan akan kelayaan syekh menjadi syekh. Akhirnya menjadi seuton. Ah, tidak mau dah belajar masa begitu. Nah ini berubah, repot. Wa ta'awwalu dan daknya ia berusaha untuk khusnudun. awal itu mencoba mencari sebab. Kenapa kok syekh marah? Jangan langsung merasa benar, waduh nggak benar, nggak apa-apa saya dimarah-marahin. Ini koreksi, mungkin kita yang salah. Nyata awal itu adalah mencari-cari alasan. Kenapa Syekh sampai seperti itu? Ta'awwal itu, kalau dikatakan takwil kan untuk Al-Quran, untuk ini. Ta'awwala ini mencari alasan. Li'akwalihi untuk omongannya Syekh yang seperti itu. Tiba-tiba ngamuk ke kita. Tiba-tiba nggak santun kepada kita. Marah ke kita ini kita cari alasan li akwalihi kepada omongan saya, Wa af'alihi dan perilakunya yang keras itu. Allati dhahiruha yang dhahirnya adalah al-fasadu tidak baik, fasad, rusak. Bukan pelanggaran minum khamr ya, kalau ada guru minum mabuk ya jangan jadi jangan jadikan guru. Maksudnya ada sifat seperti itu tiba-tiba guru kemaru kamu tiba-tiba kita mau salaman, mau ini, tiba-tiba amuk di ini. Ada hal-hal yang kelihatannya sepele tapi digede-gedekan. Ini biasa seorang guru kadang-kadang di saat mendidik itu murid itu salahnya masih sedikit. Tapi ngamuknya kayak orang langgar gede, itu biasa guru begitu. Kadang-kadang tidak ada apa-apa itu dipukul itu ya, ya ya harus seperti itu. Dan dulu pernah Habib Hasan bin Ahmad Baharun hiburannya itu justru pukulan beliau kok hiburan, antiknya begitu ya. Jadi Suatu ketika tanya, siapa yang belum pernah dipukul di pondok ini? Ada waktu itu 11 anak atau 12 anak. Angkat tangan sini. Dipukuli 10 kali. <laughs> Biar tahu ngerasain pukul ya ini. Rupanya begitu bukan tak. Jadi justru hiburan hiburan beliau seperti itu. Akhirnya anak-anak pun tidak dendam begitu. Jadi siapa anak yang paling bagus tidak pernah melanggar? Nah kita ada angkat tangan ini. Maju. Maju ambil rotan cabut. sudah biar tahu rasanya dipukul di pondok. <laughs> Tambah pinter nanti insya Allah. Coba kalau seudon, kalau ah, enggak salah dipukulin. Padahal ada mahabbah di situ. Ada cinta, senang. Coba kalau seudon, ya, ini saya enggak salah dipukul. Ilmunya enggak dapat tuh. Lah, kalau sudah minum minuman keras, Naudzubillah ya, pokok melakukan kemaksiatan, cual cual ustadz kok cual cual ya. Santri aja nggak pantas, apalagi ustadznya. Yang aneh-aneh pelanggaran syariat yang jelas, ya ndak usah berguru di situ, selesai. Nggak pakai istikharah kalau begitu. Istikharah itu bagaimana? Baik, baik. Begitu. Kalau nggak baik, nggak ada istikharah. Ini. Takwilat sahihah dengan alasan-alasan yang benar. Takwilat dengan alasan-alasan, takwil-takwil yang benar. Kenapa dia marah? Bukan minuman keras, Syekh lagi mabuk. Wah itu mah lain. Kalau sudah masuk mulutnya itu berubah jadi air. Itu aneh. Nggak usah mabuk ya mabuk itu. Yang diminum apa? Ya mabuk. Sudah. Nggak usah. Itu Syekh guru kita mah lain. Itu kalau sudah masuk perut mah lain itu. Nggak ada. Kalau mabuk ya mabuk. Ya, itu takwilat yang nggak benar itu. Misalnya yaitu guru tiba-tiba marah, kita tidak disapa, itu langsung kita cari-cari. Mungkin aku yang salah. Kenapa ya? Bukan memikir gurunya. Ya kayak tadi kalau Habib Hasan Bahrun mukul begitu ya. Karena senang itu pengen. Pengen dekat sama orang-orang yang baik itu. Saya tidak pernah dipukul. Kan hebat, bagus sana. Pengen tahu dekat, pukuli. Kayak begitu. Tapi kalau suudan tidak dapat ilmu kayak begitu-begitu. itu -begitu. Fama ya'jizu an dhalika tidak akan lemah seseorang andalika dari berprasangka baik kepada guru jadi tidak ada yang menjadikan ya'jiz itu menjadikan tidak mampu tidak ada yang menjadikan tidak mampu fama ya'jizu tidak ada menjadikan tidak mampu andalika dari berprasangka baik tersebut illa qalilu taufiqi kecuali karena sedikit taufik yang diberikan oleh Allah kepadanya kalau tidak bisa berprasangka baik kepada kekerasan ustadznya kepadanya, maka itu sebetulnya orang itu adalah qalilu taufik Sedikit taufik yang diberikan oleh Allah kepadanya. Atau bahkan awadimuhu, atau bahkan tidak mendapatkan taufik. Maka ini perlu. Namanya guru manusia ya. Berarti tepat kita harus prasangka baik. Tapi ada batas-batasannya. Bukan pelanggaran syariah yang jelas-jelasan. Kiainya pakai kalung emas ya haram tuh. Ahli neraka. Ya ini enggak. Jadi ini ada sebatas-batas kayak perilaku-perilaku yang sekiranya tidak mengenakkan kita. Tiba-tiba kita datang tidak diperhatikan, nggak suruh masuk rumah, nggak usah suudan. Mungkin saat itu memang hati kita kotor dan syekh tahu, makanya dibiarkan di pinggir jalan tuh. Jangan, oh ini tidak menghormati tamu, biarpun murid kan tamu. Masa, nah, tidak dapat ilmu itu. Baik. Wa idza jafahu syaikhu kalau syekhnya itu jafahu, jafa itu tidak menyapanya. Kalau syekh itu jafahu, keras hati kepadanya. Enggak nyapa, enggak santun. Ibtada'a memulailah sang murid. Hua, murid itu bil iktidari minta maaf ila syekh kepada guru. Kalau tiba-tiba gurunya jafa, jadi jafa itu istilahnya tidak punya hati nurani misalnya ada orang datang tidak disapa, orang keras hati, nggak pernah lemah lembut. Kalau ada guru tidak lemah lembut kepada kita, murid itu harus e ibtadaa memulai bil iktidari minta maaf. ilah syekh kepada syekh. Syekh mohon maaf, kirim surat mohon maaf atas kesalahan saya sehingga syekh marah dengan kami gini gini gini. Nah, ini harus begitu. Wa dan harus menampakkan anadzamba bawahnya kesalahan itu adalah lahu bagi murid, memang murid yang salah harus ngoreksi dulu. Dia yang salah, jangan ngoreksi gurunya, ini bermasalah. Urusan dia dengan gurunya, ngoreksi gurunya. Makanya termasuk kekurang ajaran seorang murid itu punya masalah dengan gurunya ngadu ke guru yang lain. Itu termasuk su'ul adab yang paling besar. Guru marah dengan dia. Ah, eh ngadu kepada ustadz yang lain. Padahal guru itu memarahi dia itu dalam irama tarbiyah pendidikan. Pasti salah. Jawabannya pasti salah. Kalau ngambil isyarat dari guru lain. Urusannya. Bagaimana mengadukan gurunya kepada orang lain. Itu musibah. Dan bukan kepada orang tuanya. Maka ini pendidikan. Kalau ada santri. Eh, Ente kok seperti ini. Begini. ah Mau belajar atau tidak. Kalau gini-gini tidak. Awas dipikir. Kalau dipikir itu suruh mikir sendiri. Kalau musyarah sama kiai lain. Itu ngadukan gurunya ke orang lain. Itu juga su'ul adab. Ke orang tuanya. Orang tua tidak punya pengalaman. Orang tuanya di rumah. Bukan kiai. Bukan ustadz. Makanya pasti berbeda nanti. Ya sudah pulang aja kamu. Dan ini bisa saja terjadi di pondok. Makanya kalau ada seorang murid atau jamaah itu kok diberi peringatan oleh gurunya, ini pertama kali dia adalah harus, ya ini kata Imam Nawawi, adharodhamba, mencari-cari kesalahan ada di dia. Wal atab alaihi dan yang memang perlu dimakcaci di Allah alaihi kepada dirinya sendiri, yang perlu dicer, di apa ya, ditegur atap ini wal itabu alaihi dan teguran alaihi kepada dirinya. Falidzalika fadzalika maka yang demikian itu merasa dirinya yang salah dulu, bukan ngoreksi ustadznya. Itu anfa'u lebih manfaat lahu baginya. Di dunia di dunia wal akhirati dan di akhirat. Wa inqa'un dan itu lebih bersih lebih syaikhihi di guru-gurunya, di hati sang guru lahu untuknya. Itu lebih bagus kalau guru tahu yang begitu itu khusnudunnya sang murid, maka itu tambah cinta. Ingkok semakin bersih hatinya sang guru kepada murid. Tapi kalau sang muridnya suudon, seudon, padahal itu dalam irama tarbiyah. Ada sebagian guru, itu kalau lagi marah dengan murid itu sudah ketahuan langsung. Nggak mau disalami, nggak mau dicium tangannya. Ada. Jadi murid sudah kerasa itu. Jadi disalami yang lain dikasih, dan tidak dikasih betul sampai sebulan, dua bulan. Nah ini marah itu tandanya. Itu sudah paham begini, makanya langsung koreksi. Bukan dianggap gurunya tidak menghormati salaman dengan saya, lalu tidak dapat ilmu. Koreksi, kenapa guru saya salamannya seperti itu? Lihat dirimu yang salah, mungkin kurang adab, mungkin punya pelanggaran. Ini. Wakat kalu dan para ulama telah berkata, "Malam yasbir ala dhulli ta'allumi" Barang siapa yang tidak sabar dengan rendahnya menjadi murid, rendahnya saat belajar. Saat belajar itu kan rendah, diperintah, di ini, dimarahi. Kalau tidak sabar dengan itu semua, bakiyah umruhu. Bakiyah ada dia umrohu sepanjang umurnya. Umroh bisa dijadikan uh, zaman Tetaplah ia bakia, tetaplah ia umrohu sepanjang umurnya fi amayatil jahalati dalam kebutaan kebodohan. Jadi kalau ada orang nggak sabar mondok atau menuntut ilmu capek dimarahi guru sebentar, maka selamanya adalah juga bodoh dia itu. Waman sabara ala alaihi barang siapa sabar kepada gurunya ala amruhu maka akan kembalilah urusannya ila izzil akhirati kepada kemuliaan akhirat wad dunya dan dunia. Wa minhu dan juga diantaranya perkataan ulama itu al-atharu athar. Satu riwayat al-masyhur athar itu riwayat dari para tabi'in atau para sahabat Nabi. Athar satu riwayat al-masyhur yang masyhur an Ibni Abbasin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai keduanya. Zalaltu taliban fa'azastu matluba. Zalaltu aku menjadi hina taliban waktu aku menjadi murid. Fa'azastu maku aku menjadi mulia matluban di saat aku menjadi guru. Matlub itu guru, dicari. Wakat ashana ini jadi murid harus seperti itu. Tidur diatur, semuanya diatur ini ya. Wakat ahsana mangkola telah berkata bagus satu orang yang telah mengucapkan syair ini man lam yaduq ta'mal madillati madallah makramah madallati man lam yaduq ta'mal madallati sa'atan madallatan Man lam yaduk ta'mal madhallati sa'atan, man lam yaduk barang siapa yang tidak merasakan ta'mal madhallati rasanya <coughs> dihinakan saatan sesaat di dalam menuntut ilmu. Kota az-zamana ia akan melewati zaman bi asrihi semuanya madlulan dihinakan yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar, kehinaan di dalam belajar sesaat, ia akan merasakan kota az-zaman, dia akan melewati atau menempuh zaman masa hidupnya, biasrihi selamanya, semuanya, madlulan dihinakan. Wa min adabi dan termasuk tata krama yang lain al-muta'akkidati yang sangat dikukuhkan, sangat diharap adalah ayyakuna hendaknya seorang murid itu harison bersemangat ala ta'allumi untuk belajar. wadiban tekun. Alaihi untuk belajar fi jami'il awqati dalam setiap waktu. Tidak ada waktu nganggur. Kecuali untuk khidmah kepada ustadz sama khidmah sama teman-temannya. Tidak menyibukkan diri untuk macam-macam. Jual beli. Selagi dia tidak butuh untuk itu. Kecuali memang ada sebagian orang belajar harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri, maka dia mengambil kesempatan untuk mencari nafkah hanya sekedarnya saja. Tapi kalau di saat menuntut ilmu mencari kekayaan, dijamin ilmu tidak dapat. nggak akan kumpul tuh. Tidak di sini, tidak di luar negeri itu sih. Sudah banyak itu. Kalau sambil sekolah kok nyambi, susah dapatnya. Sekolah nyambi cari duit, pengen ngumpulkan kekayaan, itu tidak. Harus dillah. Keadaan ilmu itu yang mahal. Kayaknya kalau sudah di sebuah sekolahan kok sibuk urusan cari duit. Sementara sudah dicukupi oleh orang tuanya barangkali oleh sekolahannya itu paling susahnya cari uang, cari ilmu. Di sini ataupun sama di negeri negeri Arab sana biasa kalau sudah anak senang pekerjaan. Itu susah belajarnya. Waktunya dibagi antara mikir untung, kalau untung mikir rugi, stres nanti. Akhirnya belajarnya nggak konsentrasi. Sudah untung tamak lagi. Dan juga itu khianat dengan orang tuanya sebetulnya. Orang tuanya menginginkan dia hanya belajar kok malah cari duit bukan tambah sesuatu yang yang baik. Biasa kalau di Arab sana jadi gaet itu adalah godaan sebetulnya. Kalau tidak serius bisa saja ngajinya sebentar nanti apa? Jadi gaet umroh dan sebagainya. Akhirnya 10 tahun adanya alumni jadi gaet. Ilmunya sudah tidak tidak lagi dimanfaatkan. Banyak ini kejadian. Ini pengaduan dari beberapa orang tua yang anakku di sana ternyata pulang nggak mau karena apa? Sudah bisa cari duit sendiri. <laughs> Nah ini musibah. Ini banyak orang tua yang ngadu kayak begitu. Makanya kita tidak ingin bahwasanya ada seperti itu. Sambil kerja, wah ini alamat. Sempatan kesempatannya adalah untuk menuntut ilmu. Itu saja. Selagi sudah dijamin makannya, sudah jamin ininya, sudah jangan mikir yang lainnya. Nanti rizki ada jatahnya nanti. Kalau repot-repot ngurus mah, rizkinya malah tidak jalan nanti. Ilmunya tidak dapat ya. Satu sisi, di samping ilmunya tidak dapat, nanti apa? Rizkinya pun Masya Allah repot nanti. Bukan sesuatu yang barokah tambahan. Alladhi yatamakkanu minhu yang memungkinkan baginya untuk belajar fiha di dalam waktu-waktu tersebut. Jadi upayakan tekun untuk belajar dalam setiap waktu. Wala yakna hendaknya wa alla yakna maksudnya hendaknya tidak merasa puas bil qalili dengan sedikit yang ia dapat Ma'atamakunihi sementara ia sempat minal kathiri mendapatkan yang banyak. Maksudnya selagi bisa menjadi orang alim fikih dan tafsir, ya jangan mengatakan saya pengen fikih saja. Tambah tafsir kalau sempat. Artinya kalau sempat belajar satu dua kitab, jangan belajar satu kitab saja. Jadi kalau masih sempat memperbanyak, sempatan perbanyak, perbanyak. Wala yuhammilu nafsahu ma la tutiqu. Sisi lain wala yuhammilu jangan membebankan nafsahu terhadap dirinya sendiri malah tutiku yang dirinya itu jiwanya itu tidak memenak mampu. Makhafatan minal malali takut tambah jenuh. Dia tahu bakat ngafalnya itu susah, mau ngafalin Quran tuh. Akhirnya kemana-mana hanya ngafalin Quran. Sehingga sudah Quran itu hafalnya setengah-setengah, nggak sempat belajar yang lainnya. Harus tahu ukurannya. Mau ngafalin Alfiyah ibn Malik, hafalan paling susah. Jadi pak kesibukannya setiap hari hanya ngafal Alfiyah ibn Malik. Benar dalam 4 tahun hafal Alfiyah ibn Malik, tapi suruh nerangkan fikih nggak paham. Karena apa? Dipikir kalau sudah Alfiyah ibn Malik langsung ilmu laduni. Alangkah banyaknya orang menghafal saja. Bahkan ada orang alfal hafal Alfiyah ibn Malik ternyata nggak ngerti Nahu sorob. Banyak kayak begitu. Karena apa? Dia membebani sesuatu yang ia tidak mampu sebetulnya. Jadi ada kemampuan-kemampuan ini harus diperkiri kira kira Wadia hasol takut nanti malah menyia-nyiakan mahasol apa yang ia dapat. Terlalu muluk-muluk. Ini urusan apa saja, istilahnya harus fokus dulu. Di sini misalnya kita belajar mula-mula ilmu alat. Setahun, dua tahun. Ya sudah alat saja. Ini adalah untuk bekal kita belajar fikih yang lainnya. Setelah itu baru masuk yang lainnya. Nah kalau kita bebani diri kita, belum apa-apa belajar mantek. Oh, balaghah. Eh, nah jurumnya aja belum bisa membaca. Saya ingin belajar bahasanya gede. Belajar apa? Balaghah mantek. Kitabnya apa? Oh, kudul cuman gede-gede kitabnya. Nah ini adalah membebankan kepada dirinya sesuatu yang dia tidak mampu. Malah apa? Yang ia miliki tambah hilang tuh. Jadi ada aturannya. Makanya petunjuk dari saya ente di kelas ini, pindah ke kelas ini, pindah ke kelas ini. Jadi memang jangan masuk kelas kecuali memang kita layak di situ. Kalau urusan lulusan ijazah saja itu belum jaminan. Jadi nah, ada aturannya belajar ini dulu baru naik, naik, naik, naik. Kalau kita paksakan, ya tidak bisa karena belum belum waktunya. Malah yang ia ketahui tambah hilang. Wahada yang demikian ini, ah, ini yakhtalifu berbeda-beda bikhtilafin nasi dengan berbeda-beda manusia. Antara ini dengan ini beda, antara ini dengan ini beda. Antara murid si A dengan murid si B beda. Bikhtilafin nasi berbedaan manusia. Jadi setiap orang berbeda-beda, wal ahwali dan keadaan orang berbeda-beda. Wa idha hadara ila majlisi syaykhi, kalau hadir di majlisnya syaykh, kalau hadir majlisnya syekh, Falam yajhidhu, ternyata sang syekh enggak ada. Intadorohu nunggu. Walazama babahu dan tetap saja di depan pintunya syekh nunggu. Syekhnya keluar kapan? Sabar. Makanya ini adalah kunci. Kita juga tidak mau membawa orang yang suka mengeluh. Biasa kita. Kita kalau belajar di tempatnya syekh, nunggu tuh sampai beliau keluar. Tapi tidak semua orang sabar begitu tuh. Kadang lamanya. Ah, kalau sudah gitu repot ilmunya manfaat. Nunggu saya kapan datangnya, kapan keluarnya. Harus ada adab. Bahkan sebagian ada orang, subhanallah ya. Ini para solehin. Kemarin kita ziarah Alam Habib Zain bin Semit. Kita nggak jadi. Kita tidak pernah kecewa. Karena apa? Seasalkan niat kita sudah benar, kita sudah dapat. Bahkan ada suatu ketika ada seorang solehin, para wali, seorang wali. Itu tamunya itu mau ziarah. Baru sampai pintu sana itu tiba-tiba ada utusannya. Suruh pulang dia. Kenapa? Dia sudah mendapatkan lebih dulu daripada orang yang duduk di depanku saat ini. Karena dia serius, tulus. Jadi bukan jaminan harus ketemu. Datang ke rumahnya Syekh ngedumel, tidak ditemui. Ini gimana dapat ilmu? Jadi ada seorang wali malah menyuruh di pintu itu suruh nyegat. Itu orang suruh pulang. Kenapa? Sudah hasil maksud. Karena tulus betul dia. Jadi ketemu kan. Jadi sidkun niat, tulusnya niat itulah yang penting. Kalau sudah datang ke tempatnya guru ngedumel, aduh nak ini ini. Kita tidak tahu kesibukannya seorang ustadz, seorang kiai. Dia adalah miliknya orang banyak, bukan saja milik anda semuanya misalnya. Anda punya kiai di satu tempat. Itu milik istrinya, milik anak-anaknya, milik santrinya, milik jamaahnya. Jadi kalau menemui itu kita harus sabar. Kalau diketemui Alhamdulillah, kalau ndak hasil maksud. Ini biasa. Kadang-kadang kita harus nunggu berjam-jam setelah itu apa? Eh ternyata nggak bisa nemui. Alhamdulillah dua jam ini dinilai oleh Allah sebagai pahala. Dan itu jadikan sebab ilmu manfaat kalau sudah ketemu Eh, dua nggak ditemui, gombal kayak gimana. Eh, jadi gombal kita. Jadi gombal kita. nggak manfaat kitanya. Ini adalah caranya. Lazama babahu ini. Ini Imam Nawawi. Tetap. Ada salah satu minat tabi'in berdua kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Mulai dari duha, nunggu Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai menjelang duhur. Di depan pintunya. Karena apa? Orang ini tahu Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah tahu kalau orang ini ada di depannya. Takut waktu keluar, dianya pergi. Sudah telanjur tahu apa? Jadi sampai menjelang duhur mau berangkat ke masjid baru keluar subhanallah dan tidak berubah hatinya Inilah ilmu. Ini tata keramanya murid tuh ya seperti itu. Karena kita kan sudah memilih gurunya, ya guru yang benar. Tidak ada guru yang membeda-bedakan enak ini, ini si kaya, si miskin, ini si ini enggak. Enggak ada guru tuh tidak ada seperti itu. Kalau ada seperti itu bukan guru, enggak pantas jadi guru. Jadi lihat kebutuhan siapa yang datang. Ada bermasalah menemui, tidak menemui itu adalah kadang-kadang insyirah sadar hatinya itu lapang atau tidak. Atau kadang-kadang seperti itu seorang waliullah yaitu baru dapat dari pintu dari sana bahkan suruh nyuruh santrinya itu orang yang ada di sana suruh pulang saja. Karena apa? Sudah dapat yang dicari. Nah, enakan begitu ya. Enggak usah duduk-duduk lama-lama capek sudah suruh pulang dapat itu. Nah, ini begitu. Jadi itu itu karena apa? Kusnudonnya dia. Hatinya yang bersih, niat maksudnya. Wa idza hadara ila matib wa la yufawwitu wadifatahu Jangan sampai meninggalkan dia tugasnya ini. Melazimi tempatnya guru. Illa ayyakhafa karohata syekhi lidhalika. Kecuali tahu syekhnya nggak senang kalau kita pakai begitu. Jadi tugas kita ya seperti itu. Sabar nunggu tempatnya guru. Kecuali kita tahu guru itu nggak senang kalau begitu. Sudah pesan, sudahlah kalau anu jangan nunggu di sini. Kalau saya tidak keluar berarti saya tidak menemui kamu. Ya sudah kalau tahu begitu ya jangan nunggu ya. Ya sudah nunggu di tempat yang jauh. Kalau tahu keadaannya saya kayak begitu. lama. Misalnya tahu fi halihi tentang keadaannya syekh. Halihi waktu al ikroa mengajar fi waktin bi'ainihi pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya pada waktu mengajar sang syekh itu ada hal-hal pembahasan tentang hal yang macam itu. Sudahlah kalau sudah ini tidak usah nunggu. Saya tidak enak, nanti saya mau keluar sama ini. Ya sudah, jangan ditunggu. Wa annahu la yukri'u fi ghairihi dan beliau tidak membaca fi ghairi selain waktu itu. Jadi artinya apa? Sudah menentukan waktu untuk ngajarnya ya. Kemudian itu bukan waktu untuk ngajar, ya jangan memaksa untuk duduk di situ. Misalnya waktu saya sudah ngajar, saya akan ngajar jam ini, jam ini, jam ini, jam ini. Selain jamnya ya jangan nongkrong di depan pintunya, itu kurang ajar namanya. Baik. Wa idza wajada syaikhana iman kalau menemukan syekhnya itu guru, gurunya itu tidur. Au mustaghilan muhimmin atau dia sibuk dengan sesuatu yang penting, lam yasta'din alaihi. Jangan izin kepadanya. Misalnya tetap maksain untuk belajar. Bal yasbir ilastighadihi wa faraghihi akan tetapi dia harus sabar di sampai jadi kalau kita lagi belajar kepada seorang syekh, kok misalnya syekhnya itu ketidur, jangan ditinggal, kurang ajar, mana muridku kan gitu ya. <laughs> Bayangin. Atau ternyata waktu kita belajar itu kok syekhnya sibuk ngurusi sesuatu. Jangan izin, saya mau pergi dulu. ndak itu kurang adab. Sama lagi belajar kok ngelihat jam, kurang ajar tuh sama Ustaz. Maksudnya kok lama sekali, kan gitu biarpun nggak ngomong ya. Ini kurang ajar nih. Makanya kita punya guru kalau ada murid bawa jam itu apa ngomong ngelihat jam itu langsung dimarahi ada. Kurang ajar kamu ini ya. Ini ladab. belajar kok ngelihat jam. Maksudnya pengen cepet kapan? Cepat selesainya kan gitu maksudnya. Biarpun tidak ngomong. Jadi nggak pantas ngelihat jam itu di depan ustad. Di depan guru. Kita kerasa maksudnya sudah lapar nih memin pulang. Kan begitu ustadznya kan. Ustadznya tahu diri nggak enak. Itu makanya menjadikan ustadz itu haraj nggak nyaman. Jangan lihat jam. Jangan izin di saat saya sibuk atau tertidur. Akan tapi ditunggu bal yasbir sabar ila istighadihi sampai bangun. wafarohi dan selesai daripada tertidur atau sibuk. Au sorif atau ustadznya sendiri yang pergi. Was apa atau au yan sorif. Wasabru aula tapi tetap sabar itu lebih penting. Atau dianya pergi tapi perginya ada misalnya tidak mungkin biasanya kalau ustadz masuk kamar ketiduran itu tidak tidak keluar lagi. Tidak apa-apa pergi. Tapi kalau minta izin nggak benar itu. Seh, punten, saya mau pulang duluannya. Oh iya ya maaf, anda anda tunggu. Akhirnya bingung saya nya Kesibukannya jadi tinggalkan ngajar lagi, Tapi ngajarnya kepaksa. Kama kana Abdul Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu dan yang lainnya yaf'aluna mereka beliau melakukan ini. Kita ceritakan tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau sangat adab dengan guru-gurunya. Makanya punya murid juga sangat beradab kepada beliau. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya kita menginjak kepada sesi tanya jawab. Kami persilakan satu penanya dari laki-laki dan satu penanya dari perempuan. Yang bertanya langsung kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, untuk di daerah kita ini, Ustaz, anu Pak Buya. Masalah merokok itu masih dalam hal sesuatu. Ada yang seneng, ada yang tidak. Merokok. Jadi seandainya ada Ustadz atau guru yang kita muliakan sendiri itu kalau mengajar tidak merokok katanya dia tidak konsen. Bagaimanakah dalam hal ini? Terima kasih. Dari ibu-ibu yang yang bertanya langsung kami persilahkan satu penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz, saya mau tanya di dalam surat As-Sajdah, kalau nggak salah, itu di dalam salah satu ayatnya harus ada setelah pembacaan itu harus ada sujud tilawah. Yang ditanyakan saya adalah Pak bunyinya sujud tilawah itu dan samakah sujud tilawah dengan sujud syukur bacaannya? Itu saja wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah rokok tapi sebelum masalah rokok kita jawab masalah sujud tilawah. Sujud tilawah kemarin sudah kita bahas sebetulnya ya. Ada yang tanya pada pertemuan yang lalu. Ada tiba-tiba sujud tilawah itu adalah setiap ketemu ayat sajadah itu disunahkan kita untuk sujud tilawah. Sujud itu bisa di dalam sholat, di luar sholat. Kalau kita di dalam sholat menemukan ayat sajadah maka langsung saja sujud kalau jadi imam. Kalau jadi makmum ngikut, kalau imamnya nggak sujud, jangan sujud. Tapi kalau sholat sendiri, mah Langsung sujud. waktu waqtarib. Sujud. Ada ayat saja. Dah. Yang dibaca adalah tasbih. Subhanallah. Bisa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Yang penting tasbih. Tidak membaca pun sudah dapat pahala. Sebab yang diminta adalah sujud. Sama, sujud di dalam sholat pun diem pun sah kan? Bukan termasuk rukun di dalam sujudnya. Kalau orang sujud dalam sholat diem saja kan sah sholat kita. Hanya sunnahnya kita untuk mengucapkan subhanarabbil rabbil azimi sama subhanarabbil rabbil a'la. Maka dalam sujud tilawah itu seperti itu. Lain dong sujud syukur. Sujud syukur karena karena kita dapat nikmat. Adapun caranya di luar sholat sama. Menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Berbeda dengan riwayat atau Imam Syafi'i ada kol, kol khotibnya ya. Sama dengan madhabnya Imam Ahmad nggak pakai takbiratul ikhram nggak apa-apa, langsung sujud saja. Tapi yang dikukuhkan diikuti ini. Yang dikukuhkan dalam mata Imam Syafi'i harus dengan wudhu, menutup aurat, seperti orang mau sholat, kemudian ngadep ke kiblat, niat, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru sujud. Sujud syukur juga kayak begitu. Sekali saja, setelah itu membaca subhanallah, alhamdulillah, walailah akbar, kemudian duduk, Allahu Akbar, kemudian assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu caranya. Kayaknya ya sama dengan sujud syukur. Kalau sudah pernah membaca wirdul fatih, biasanya dia, kita akhirnya kan dengan sujud syukur. Ya kayak begitu sujud tilawah itu. Baik, kalau di dalam sholat nggak pakai takbir lagi, langsung saja. Allahu Akbar, sujud. nggak usah pakai Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum bubar sholatnya itu nanti. Baik, ini kalau ada misalnya. Ini pertanyaan. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan. Ini jujur. Para bapak-bapak jika di satu tempat itu ada satu warung. Warung itu menjual satu minuman, enak-enak minuman, subhanallah. Khususnya di bulan puasa ini. Lah kok ada orang sangat senang dengan satu minuman, padahal es dawet. Luar biasa. Setiap orang jamaah kalau lewat situ nggak beli itu nggak enak, harus beli es dawet. Sehingga sampai bingung yang jual itu ya, Sampai datang ke tukang pegawainya banyak es dawet. apa yang ngantri luar biasa. Ada dari dinas kesehatan tuh pengen tahu iseng kenapa kok es dawet ini disukai. Setelah itu es dawet diambil dinas kesehatan lalu dilihat di laboratorium. Ternyata di situ ada sesuatu yang membahayakan kesehatan tubuh kita. Baik. Akhirnya Dinas Kesehatan kerjasama dengan pemerintah membuat satu undang-undang dilarang membeli dawet di tempat tersebut. Baik. Patuh atau tidak kita? Hah? Kira-kira. Dawet ini menurut Dinas Kesehatan memang membahayakan, ada penyakitnya. Kira-kira orang sehat dengar atau tidak? Atau nunggu kena penyakit dulu? Hah? Dengar ya. Akhirnya Dinas Kesehatan dan pemerintah ngubungi MUI. MUI, gimana hukumnya kalau ada makanan yang membahayakan? Hukumnya apa kira-kira? Halal atau haram? Haram, Mbak. Halal atau haram? Kok ragu? Ini membahayakan. Hah? Haram ya? Bagus. Itu adalah ketulusan jujur ya begitu. Jadi semua itu kalau dijawab dengan insaf jujur beres. Jadi minuman dawet yang dijual pak itu hukumnya haram kalau kita beli karena membahayakan tubuh kita. Itu jawaban untuk rokok selesai. Rokok apa kata dokter? Membahayakan ya. Bahkan ditulis sih rokok mau oh, nih. Itu bukan main-main itu ya. Tulisan itu bukan main-main ya. Disepakati itu. Bahwasanya para dokter, dokter yang rokok pun tetap ngomong rokok nggak nggak sehat ya, membahayakan dan sebagainya. Itu sudah dibilang dokter, semua dokter, pemerintah nulis ya semuanya. Kira-kira hukumnya apa? Beda tidak dengan dawet tadi? Sama. Cuman karena saya hobi rokok misalnya susah karena tidak ada kejujuran. Paling enak adalah katakan rokok ini adalah haram ya Allah tapi saya masih senang bantulah saya ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah nanti ngilangkan sendiri nanti pelan-pelan. Tapi kalau ini adalah kasusnya rokok kan sebetulnya sudah jelas. Menurut kedokteran. Apa kira-kira dokter itu bohong? Kan begitu. Kalau ndak ngapain? Ditulis gede, rokok membahayakan ini, bisa menyebabkan kanker, segala macam. Nah ini. Baik, sebetulnya kita ini perlu kejujuran saja di dalam memberikan sebuah hukum. ya Nggak usah pakai fatwa ulama, nanti sebetulnya orang orang awam pun ngerti kalau ini makanan beracun bukan saja mui. Kita pun ngamuk kurang aja juar dawet beracun. Kan gitu ya. Kita sendiri ngamuk. nggak usah pakai ulama, nggak usah pakai dinas kesehatan. <laughs> Kalau sudah ada dawet beracun kita mesti ngamuk-ngamuk. Terbukti itu. Nah, kemudian sisi lain. Jangan buru-buru merendahkan orang yang masih merokok dan sebagainya. Tapi kita doakan semoga Allah segera menghentikan rokoknya dengan kasih sayang Allah. Jangan sampai kena paru-paru baru berhenti, paru-parunya diganti plastik berhenti, jangan. Kita pengen dia sehat, berhenti ngerokok, bisa digantikan minyak wangi, sumbangan, Masya Allah luar biasa. Nah, ini. Dan tidak usah mencari-cari uh, pembenar kalau orang lagi ngerokok, paling enak adalah insyaf. Kita masih punya beberapa orang dekat ngerokok. Ya kita upayakan bagaimana nanti pada waktunya bisa ada kesadaran. Karena biarpun dokter yang rokok itu nggak beran nggak bisa bohong pasti jujur rokok itu berbahaya ndak dok <laughs> iya tapi saya seneng itu dok iya berbahaya tapi saya hobi nah, ini baik itu urusan rokok semoga Allah menjauhkan kita dari rokok tapi ingat jangan rendahkan orang mungkin orang tua kita masih ngerokok mungkin ini masih ngerokok ada sebagian guru kita masih ngerokok jangan serta merta kita lalu merendahkan mereka Wala tulku bi'aitikum ila tahlukati. Jangan engkau menjerumuskan dirimu sendiri dalam kehancuran. Ya sudah insyaf insyaallah. Ngerokok sambil ngerokok setelah itu istighfar yang banyak kepada Allah. Karena itu membahayakan. Khawatir nanti kalau kita membela sesuatu yang tidak benar justru kita diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit. Itu adalah urusan rokok. Tadi mana yang lebih dulu? Waktu sudah Ada lagi pertanyaan? Mau nanya gimana seorang perempuan yang lagi istihadah pas lagi sholat fardu keluar jadah, jarak, darah. Jadi sholatnya bagaimana? Kalau lagi istihadah keluar darah. Maka selagi ada waktu untuk berhenti darahnya, maka dia harus ngulang. Berbeda jika istihadohnya terus-menerus. Ada orang namanya salisul bol, orang terus-menerus kencing, beser. Jadi orang beser sama hukumnya dengan istihadoh. Jika misalnya asar itu mulai jam 3 sampai jam 6. Kalau memang selama 3 jam, jam 3 sama jam 6 itu darahnya keluar terus, maka boleh sholat kapan saja. Tapi kalau dia ngerti, biasanya jam 5 berhenti. Sholatnya nunggu jam 5. Maka kalau kalau pernah berhenti tiba-tiba keluar, waktu berhenti sholat kok keluar? Pasti batal. Yang tidak batal apa? Memang keluar terus. Di saat sebelum sholat keluar, dimaafkan. Karena namanya termasuk orang yang beser. Jadi dia tahu istikhadah, ngerembes terus. Akhirnya ada caranya kalau istikhadah, itu adalah dibersihkan dahulu, kemudian disumbat dengan softtek yang dipertebal, kemudian setelah itu wudhu, setelah wudhu dia langsung sholat. Kalau memang rembes terus dimaafkan. Biarpun dua apa, selap sepanjang waktu sholat keluar darah itu dimaafkan. Namanya itu sholatnya orang yang kena salah sulbol, beser kencing atau istihadoh. Nah, tapi kalau ada waktunya berhenti, istihadohnya seperempat jam keluar, setengah jam berhenti, setengah jam keluar, setengah jam berhenti, maka sholatnya itu adalah di saat berhenti saja, bukan di saat keluar. Kalau pernah berhenti dan keluar, kalau lagi sholat kok, waktu mau sholat berhenti, eh kok tiba-tiba keluar, batal. Kenapa? Masih ada waktu, biasanya habis keluar, berhenti lagi kan? Tunggu keluar dari sholat, berhenti. Yang dimaafkan ini harus dijelaskan, adalah istihadah yang gak pernah henti-hentinya. Itu dimaafkan, orang beser. Kencing, terus ngerembes, terus. Itu dimaafkan. Biarpun tidak henti-hentinya ngambil air wudhu dalam keadaan seperti itu asalkan disumbat dahulu. Kemudian setelah itu dia ngambil air wudhu langsung cepat sholat. Nggak boleh main-main, nggak boleh nunda-nunda dulu. Kecuali nunggu jamaah. Sholat biarpun sholatnya, eh, sholatnya langsung. Dan setiap sholat itu sekali wudhu. Tidak boleh satu wudhu untuk dua sholat fardu. Kalau sholat sunnah mah boleh. Ini saja waktunya insya Allah. Sholat raweh ya sama kasusnya. Seperti itu. Kalau waktu berhenti ya berhenti. Di saat keluar adalah dia harus membersihkan lagi. Tapi kalau memang terus keluar, berhenti, keluar, berhenti, tidak bisa ditentukan. Misalnya dua menit keluar, berhenti, keluar, berhenti. Jadi tidak bisa ditentukan itu dihukumi seperti orang yang keluar terus. Maksudnya yang harus dibedakan satu jam keluar, satu jam berhenti. Maka satu jam waktu berhenti dialah sholat. Tapi kalau sesaat berhenti, enggak berhenti, keluar, berhenti, tidak ketentu maka itu termasuk jenis yang dimaafkan. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita ada acara. Yang penting istiqomahnya majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adibna wa surna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina tuhtil alaina. Innaka ala kusyadir. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Dan kirimkan kepada kami guru-guru yang soleh, yang tulus ya Allah. Dan kirimkan kepada kami murid-murid yang soleh dan tulus ya Allah. Sehingga ilmu yang kami dapat adalah ilmu yang manfaat. Sehingga ilmu yang kami berikan ilmu yang manfaat. Ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah kami suri dan buat orang lain. Ya Allah, tingkah laku kami yang tidak baik. Ya Allah, ampuni ya Allah. Dan gantilah dengan tilah aku yang baik. Ya Allah. Kalimat-kalimat yang kami ucapkan jika menyakiti orang, maka ampuni ya Allah. Kami dan ampuni mereka yang pernah kami sakiti ya Allah. Ya Allah, apa yang kami sampaikan jika menyinggung perasaan sebagian dari yang hadir dan yang tidak hadir maka ya Allah jadikan ini adalah pahala buat mereka ya Allah pahala buat mereka dan gantilah gantikanlah dengan kemudahan ya Allah dalam segala urusan mereka ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat muliakan kami dengan anak-anak yang soleh muliakan kami dengan teman-teman yang baik Muliakan kami dengan pasangan yang korindo ya Allah. Muliakan kami dengan guru yang baik. Muliakan kami dengan orang tua yang soleh, solehah. Muliakan kami, ya Allah, dengan lingkungan yang koridor ya Allah sehingga kami bisa menjadi orang yang tentram bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman ya Allah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.